Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sebagai seorang muslim kemudian menganugerahkan kepada kita hidayah dalam Islam sehingga kita bisa menempuh jalan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk kolabul ilmi, memperbaiki diri kita, utamanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, utamanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah, masalah-masalah keimanan dan masalah-masalah keyakinan yang ini merupakan anugerah yang tiada terhingga yang harusnya kita banggakan dan kita syukuri karena ini lebih berharga daripada semua perhiasan dunia yang dihimpun oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya yaitu dengan Al-Qur'an dan dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka dengan itu hendaknya mereka berbangga. Dengan itu hendaknya mereka merasa senang karena itu lebih baik dan lebih mulia daripada semua perhiasan dunia yang dihimpun dan dikumpulkan oleh manusia. Ayo ikhwatu fillah, tentu saja pembahasan yang akan saya sampaikan masalah perniagaan yang tidak merugi sudah bisa antum tebak arah pembicaraannya. Dan insya Allah nasihat seperti ini tidak asing di telinga antum karena para ustadz yang mulia yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj salaf tentu sudah sangat sering memberikan nasihat yang berharga kepada antum untuk berpegang teguh dengan agama ini dan untuk menghindari segala sesuatu yang akan merusak dan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedatangan anak di sini sebagai pemberi materi cuma untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku yang mungkin di antara antum ada yang lebih utama dan lebih dalam dalam ilmu maupun pengamalannya ada orang-orang yang lebih pantas untuk menyampaikan materi ini di hadapan antum sekalian maka dalam rangka at-ta'awun alal birri wa taqwa saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita bertemu di tempat yang mulia ini dan juga dengan sambutan yang sangat menarik dari para pengurus masjid hafizahumullah taala yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab dia merahmati kita dan senantiasa menetapkan hidayahnya kepada kepada kita semua. Ayo ikhwatu fillah. Perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan akhirat Lafat ini lafat atau judul dari makalah yang atau tema yang kita ambil pada kesempatan pengajian kali ini adalah lafat dari Al-Qur'an. Lafat dari Al-Qur'an, tijaratan lantabur, perniagaan yang tidak akan rusak dan tidak akan merugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada manusia tentang kehidupan yang kekal abadi di akhirat dengan mempermisalkannya dengan apa yang mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena terkadang dan ini merupakan keadaan mayoritas manusia, kebanyakan manusia itu lebih mudah tertarik, lebih mudah mengambil pelajaran dan lebih senang kalau menyaksikan sesuatu yang nampak di hadapannya tidak semua orang mudah untuk mengambil pelajaran atau langsung tergerak hatinya ketika diberikan motivasi untuk mengejar sesuatu yang tidak nampak. Seperti balasan-balasan di hari kemudian yang berhubungan dengan iman kepada perkara yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan taat kepadanya sebagai upaya untuk tijarah, melakukan perniagaan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya ini dalam rangka mendekatkan kepada manusia agar mereka mudah untuk memahami hal tersebut. Apalagi sudah kita ketahui kebanyakan manusia keadaannya mayoritas mereka hanya mau mengambil keuntungan dalam urusan-urusan dunia saja. Yang mereka jadikan perhatian besar adalah apa-apa yang tampak perhiasan dunia di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang kondisi mayoritas manusia ini dalam firman-Nya ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati humul ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui, hanya menguasai hal-hal yang berhubungan dengan yang tampak dari kehidupan di dunia. Sedangkan untuk perkara-perkara akhirat yang tidak nampak, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang lalai. Ini keadaan mayoritas manusia sebagai bukti bahwa hawa nafsu itu memang sangat mendominasi kebanyakan manusia. Hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan kita ketahui bersama. Sebab yang menjadikan hawa nafsu ini sulit untuk diatasi dan diarahkan kepada kebaikan karena godaan dunia itu nyata dan nampak di hadapannya. Sampai-sampai orang-orang yang punya kecenderungan kepada agama pun bisa terkadang terbawa kepada hawa nafsu. Cuma mungkin lebih samar karena dibungkus dengan bungkusan agama. Yang nanti akan terlihat ketika mereka dituntut untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Coba kita perhatikan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirati dzalika huwal khusranul mubin dan di antara manusia ada orang-orang yang dia itu beribadah kepada Allah masuk ke dalam Islam dengan berdiri di tepi Artinya masuk ke dalam Islam tidak keseluruhan. Dia ingin berislam tapi pengaruh nafsunya masih demikian kuat. Akibatnya apa? Dia masuk Islam setengah-setengah. Dia melihat kalau ada yang sesuai dengan kepentingannya, maka dia akan terus. Fa'in asobahu khairun itma'an nabihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan dalam Islam, maka dia pun tenang, dia pun melakukannya. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah atau ujian, maka dia pun berpaling orang seperti inilah yang disebutkan dalam ayat ini khasirad dunia wal akhirah, orang yang rugi di dunia dan di akhirat dan itu merupakan kerugian yang nyata. Jadi hati-hati, hawa nafsu itu perkaranya bukan ringan. Karena godaan-godaannya sangat besar dan ini keadaan mayoritas manusia. Oleh karena itu, jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dan inilah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita dimudahkan untuk talabul ilmi yang dengannya kita mengetahui bagaimana penyakit-penyakit yang akan ditimpakan kepada kita dari sisi nafsu yang kemudian kita berusaha mengobatinya dengan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatu fillah. Seperti yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpamakan kepada manusia perkara-perkara yang mereka saksikan di dunia untuk mereka mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam hal-hal yang berhubungan dengan janji dan keutamaan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Masalah pakaian terkenal dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibatut takwa. taqwa Zalika khair. Wahai anak manusia, wahai manusia, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi auratmu dan juga risa, pakaian yang indah sebagai perhiasan. Walibasu taqwa zalika khair dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Apa artinya ayat ini? Ayat ini menggambarkan bahwa kalau manusia itu selalu ingin menghiasi penampilan lahirnya dengan pakaian yang baik dan indah, dengan pakaian yang merupakan perhiasan baginya, maka Allah ingatkan bahwa ada pakaian yang lebih utama untuk menutupi hati manusia, untuk menutupi batin mereka yaitu libasut takwa, pakaian takwa. Maka sebagaimana Anda suka kalau terlihat dengan penampilan yang baik, maka hendaknya antum antum lebih suka lagi untuk terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang lebih indah yaitu pakaian takwa. Ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan pakaian yang dipakai oleh manusia untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan di hadapannya. Juga ayat yang lain dalam permasalahan masalah haji ayat yang terkenal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah haji dan keharusan mempersiapkan bekal bagi orang-orang yang ingin melaksanakannya, Allah berfirman, "Wa Berbekallah kalian ketika ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian Allah menambahkan, "Fa inna zadi at-taqwa." Sesungguhnya sebaik bekal sebaik bekal itu adalah adalah takwa. Nah, ini merupakan nasihat bagi manusia sekali lagi agar memudahkan mereka untuk mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk-petunjuknya. Maka perniagaan akhirat yang tidak akan merugi Allah Subhanahu wa taala menamakan amalan-amalan soleh perjuangan di jalannya yang dilakukan oleh seorang manusia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih balasan kebaikan di sisinya yaitu sorga Allah menamakannya dengan bentuk tijaroh perniagaan cuma karena perniagaan ini adalah perniagaan yang mulia maka memang tidak semua manusia berniat dan berminat untuk melakukannya karena ini adalah perdagangan yang mulia karena yang kita ajak berdagang adalah zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia beserta isinya maka memang hanya orang-orang mulia yang pantas untuk melakukan aktivitas perniagaan yang tidak akan merugi ini Allah subhanahu wa ta'ala menamakan demikian dalam banyak ayat Al-Quran di antaranya yang saya bawakan di makalah ini firman Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> dalam ayat yang terkenal surat Sof Surat As-Saff ayat 10 sampai ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian? Tijaroh, satu perniagaan. Satu, satu bentuk usaha, bisnis. Yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang besar yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berkorban di jalannya dengan diri dan harta kalian. Yang demikian itu lebih baik jika kalian benar-benar mengetahuinya. Ini Allah Subhanahu wa taala menamakan perniagaan ini atau <clears throat> amalan ini sebagai tijarah. Perniagaan atau perdagangan. Yang berarti orang yang menyibukkan dirinya dengannya, <clears throat> mengusahakannya maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan perniagaan perniagaan di dunia ini. Ini keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada manusia bahwa siapapun manusia secara fitrah mestinya dia tidak ingin gagal dalam usahanya. Semua orang ingin memiliki usaha yang selalu beruntung, keuntungannya berlipat ganda dan tidak akan merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak hati manusia orang-orang yang beriman untuk memikirkan perniagaan ini. Perniagaan yang sangat mulia dan memuliakan mereka. Perniagaan yang sangat tinggi keuntungannya. Kalau dalam urusan-urusan dunia mereka banyak mengetahui tentang usaha-usaha atau sebab-sebab untuk mencari keuntungan, maka mereka mengapa tidak menerapkan hal ini dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hal ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka tentu saja perniagaan akhirat yang sangat mulia ini lebih utama dan lebih mulia daripada perdagangan duniawi. Karena perdagangan duniawi sudah kita ketahui <clears throat> itu banyak kerusakannya, dan resiko kerugiannya pun juga besar. Berapa banyak orang-orang yang memiliki modal yang besar kemudian dia rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan perniagaan akhirat dengan keistimewaan yang besar yaitu perniagaan ini tidak akan merugi selama-lamanya. Orang yang melakukannya pasti akan beruntung dan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaannya perniagaan akhirat. Tidak akan merugi selama-lamanya dan tidak akan pernah mendapatkan kerusakan selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga saya bawakan di makalah, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi." innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Serta mereka menginfakkan bersedekah. Dengan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang yarjuna tijarotan lantabur orang-orang yang benar-benar mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Bagi yang paham bahasa Arab, yarjuna tijaratan lan tabur di sini kedudukannya sebagai khobar. Jadi, orang-orang yang membaca kitabullah melaksanakan sholat dan berinfak di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Inilah sifat mereka. Karena mereka itu memiliki selera yang tinggi, Selera untuk mencapai sorga yang disebutkan dalam Al-Quran. Fi jannatin aliyah. Di sorga yang tempatnya sangat tinggi. Karena mereka memiliki selera yang demikian tinggi untuk mendapatkan balasan yang tinggi. Maka mereka rela untuk mengorbankan semua yang rendah yang mereka miliki. Jiwa dan harta mereka. Mereka rela untuk mengorbankan semua dunia yang mereka miliki karena dunia itu adalah adalah rendah dan pan, hanya pantas dikejar oleh orang-orang yang memiliki selera yang rendah. Imam Al-Munawi, Abdurrauf Al-Munawi, dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, Innama summiyatid dunia dunian lidana atiha wa dunuwiha. Dunia itu dinamakan dengan kata-kata dunia diambil dari dua kemungkinan dana yadnu sama dana yadni Dana yadnu artinya dekat. Dana yadni artinya rendah atau hina. Jadi dunia itu dinamakan dunia karena kedekatannya artinya cepat berakhirnya dan karena dana atiha kerendahan atau kehinaannya. Maka nasibnya orang-orang yang menyibukkan diri dengan perdagangan dunia secara berlebihan sampai lupa kepada perdagangan akhirat berarti dia adalah orang-orang yang rendah memang tidak pantas mereka mendapatkan hidayah untuk mengejar perdagangan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan yang tinggi baginya dengan sorga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannah. Ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi, telah membeli dari orang-orang yang beriman membeli jiwa dan harta mereka dengan harga apa? dengan harga yang sangat mulia yaitu sorga yang penuh dengan kenikmatan yang tinggi yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar belum pernah kenikmatan tersebut dilihat oleh mata didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia subhanallah kenikmatan yang tidak ada taranya selama-lamanya sampai antum ketahui orang yang paling sengsara hidupnya di dunia baru masuk sorga sekejap saja dalam Sahih Muslim disebutkan Langsung apa? Langsung dia melupakan semua penderitaannya di dunia. Sampai waktu dikatakan kepadanya, hal ro'aita bu'san kot, hal marot bika syiddatun kot. Apakah kamu pernah melihat penderitaan dan pernah merasakan kesulitan? Maka dia mengatakan, la tidak pernah selama-lamanya. Baru sekejap masuk ke dalam sorga. Inilah ini belum lagi kenikmatan yang paling tinggi yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan melihat ini penduduk surga merasakan fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal dalam sahih Muslim. Penduduk surga tidak pernah merasakan kenikmatan melebihi besarnya nikmat yang mereka rasakan sewaktu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perniagaan akhirat yang dijanjikan tidak pernah merugi bahkan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, yang kekal abadi dan mendatangkan kemuliaan yang selama-lamanya. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan berikutnya perdagangan akhirat yang tidak akan merugi ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan modal yang dimiliki oleh manusia. Kalau perdagangan dunia kita harus mengeluarkan modal. Sedangkan yang diminta oleh Allah adalah miliknya sendiri dari kita. Yaitu jiwa dan harta manusia. Orang yang tidak mau berdagang dengan Allah, maka jiwanya pun mesti akan diserahkan kembali kepada Allah. Cuma nanti matinya di jalan apa kita tidak tahu. Mesti dia akan mati juga. Kalau dia tidak mau memperdagangkan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hartanya mesti akan habis kalau tidak diinfakkan di jalan Allah maka akan diinfakkan di jalan syaitan atau hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mencurahkan jiwa dan harta di jalannya. Padahal kedua itu adalah miliknya. Keduanya adalah miliknya. Tapi dengan itu dengan karunia dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan harga yang tinggi. Sehingga sewaktu menafsirkan ayat yang terakhir saya baca tadi, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa atau ya jiwa dan harta mereka dengan diberikan ganti atau balasan atau harga yang berupa sorga. Kata Imam Al Hasan Al Basri dan Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi, dua imam dari kalangan tabi'in yang terkenal. Mereka berdua mengatakan, Wallahi, baya'ahumullahu fa'aglasamanahum. Demi Allah. Demi Allah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berjual beli dengan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harga yang sangat mahal dan sangat tinggi untuk mereka. Yaitu diberikan sorganya. Jadi subhanallah inilah karunia dari Allah. Dan inilah kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang ingin berdagang, berdagang dengannya. Maka ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Para penuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan-jalan untuk mengenal petunjuknya. Kehidupan di dunia memang mau tidak mau akan menjadikan seseorang selalu lalai. Tidak terkecuali bagi penuntut ilmu. Bisa kita saksikan di beberapa tempat-tempat yang di situ marak pengajian-pengajian ahlu sunnah. Ketika di awal-awal muncul pengajian, kita dapati banyak orang-orang yang semangat. Banyak orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam tolabul ilmi. Tapi seiring dengan berlalunya waktu, semangat, semangat semakin menurun Mungkin karena dia merasa dirinya sudah senior, sudah lama mengikuti pengajian, maka lambat laun semangatnya menurun. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres yang perlu dibenahi. Yang nanti pada gilirannya akan melahirkan orang-orang yang mengikuti pengajian tapi kecenderungannya terhadap dunia juga masih besar. Sudah kita bahas bahwasanya dalam pengajian-pengajian sudah kita ketahui bahwasanya dunia itu tidak dicela secara zatnya, harta dan kedudukan itu tidak dicela secara zatnya, sebagaimana yang namanya kemiskinan juga tidak dipuji secara secara zatnya. Antum sudah ketahui semua pembahasan di kalangan para ulama manakah yang lebih utama orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Ucapannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian muridnya Ibnu Taimiyah yang lainnya uh, siapa ini Ibnu Muflih Al-Maqdisi, mereka semua mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih utama di antara keduanya. Karena orang yang berharta tidak dipuji secara zat hartanya, sebagaimana orang yang miskin tidak dipuji secara zat kemiskinannya. Ini semua adalah pemberian yang bukan merupakan usaha bukan merupakan keinginan manusia. Artinya bukan pemberian yang e, manusia bisa mengusahakan dengan sendirinya. Jadi tidak dipuji secara zat keduanya. Tapi yang mulia di antara keduanya adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin yang lebih besar sabarnya, maka dia lebih tinggi keutamaannya sebagaimana orang yang lebih besar syukurnya, orang kaya lebih besar syukurnya, maka dia lebih besar keutamaannya. Sebagian ada orang yang menyangka orang miskin lebih utama. Karena kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi khamsi mi'ati sanah." Orang-orang miskin itu akan masuk ke dalam sorga sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. Maka jawabannya, masuk sorga di luar itu tidak mesti menunjukkan lebih utama daripada yang terakhir. Khususnya bagi orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab. Antum ketahui di antara Ya, antum ketahui di antara orang-orang yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan eh, yang disebutkan dalam hadis yang sahih termasuk tujuh golongan yang dilindungi di naungannya Allah pada hari kiamat adalah imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil tentu saja waktu di akhirat nanti dia akan mendapatkan hisab yang berat. Dalam artian dia akan dipertanyakan tentang orang yang dipimpinnya, tentang masyarakatnya sehingga perhitungan atau hisab dari amalnya pun akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi setelah dia masuk ke dalam sorga, maka dia akan bisa mengungguli orang-orang yang telah masuk sebelumnya. Jadi kesimpulannya, tidak dicela orang yang memiliki dunia secara zatnya sebagaimana orang yang miskin tidak dipuji juga secara zatnya. Oleh karena itu, ini tidak merupakan bukan merupakan celaan. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kecintaan terhadap dunia yang berlebihan itu sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jalan untuk talabul ilmi apalagi hidayah untuk mendapatkan ilmu sunnah di antara sekian banyak kaum muslimin yang tidak mengenalnya ini adalah hidayah yang, yang tiada terhingga nilainya. Tapi kenapa kebanyakan kita orang-orang yang sudah mengikuti pengajian sekian lama Lama kelamaan kita mengikuti pengajian, semangat kita juga tidak tidak bertambah-tambah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari ikhwan-ikhwan kita yang sudah mengikuti pengajian cukup lama merasa dirinya sudah cukup puas dengan apa yang ada saat ini. Usaha untuk meningkatkan pemahamannya, misalnya paham bahasa Arab agar bisa membaca Al-Qur'an dengan memahami kandungannya, menikmati apa ini merasakan nikmatnya membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan paham artinya juga semakin lama semakin menurun semangat untuk mengusahakannya. Maka ini jelas ada yang perlu dipertanyakan. Untuk dalam usaha-usaha dunia kenapa kita semangat? Kenapa dalam usaha-usaha yang agung seperti ini kita tidak semangat untuk mengusahakannya ke dalam diri kita dan ini keluhan seperti ini kebanyakan datangnya dari teman-teman yang sudah lebih lama mengikuti pengajian yang ini menunjukkan kepada kita bahwa pengaruh dunia, cinta yang berlebihan terhadap dunia tanpa kita sadari, itu benar-benar masih menggerogoti diri-diri kita yang oleh karena itu kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu banyak membaca peringatan-peringatan darinya untuk menyadarkan kita akan akan hal ini. Maka ayo ikhwatu firlah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita perdagangan akhirat tolabul ilmi merupakan sebab utama untuk bisa meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tolabul ilmi memahami dan mengamalkannya tentu butuh perjuangan dan kesungguhan. Saya sudah terangkan tadi bahwa hanya orang-orang yang mulia dan punya selera tinggi, selera sorga, yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang di dunia saja ketika dia ingin mengejar harta, mengejar sesuatu yang mahal, maka dia harus mengorbankan dirinya. Bahkan kadang-kadang nyawanya. Sampai seorang penyair mengatakan, ya gusul biharo, ya gusul biharo man la'ali. Jadi seorang penyair dalam syair yang panjang pernah mengatakan, Ala qadril kabadi tuktasabul ma'ali. Man talabal ula sahirul layali tarumul izzatana wa tanamu laylan yagusul biharo man tolaba alla ali Sesuai dengan kesungguhan manusia, sebesar itu pula kemuliaan yang akan didapatkannya. Man talabal ula, barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, maka dia akan sahirul layali, akan begadang di malam hari. Tarumul izzata wa tanamu lailan. Apakah kamu menginginkan kemuliaan kemudian kamu bermalas-malasan dengan tidur di malam hari? Padahal yagusul biharo man tolabal la'ali. Orang yang ingin mencari mutiara karena dia ini berharga, maka dia harus menyelam ke dasar ke dasar lautan. Ini perumpamaan bahwa sesuatu yang mulia itu memang perlu didapatkan dengan kesungguhan maka barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah sorga. Hadis yang sangat terkenal, hadis Hasan riwayat Tirmizi. Ala wa inna sil'atallahi ghaliyah. Ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala sangat mahal, sangat tinggi dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah adalah surganya. Nah, oleh karena itu hanya orang-orang yang benar-benar memahami hakikat rendahnya kehidupan dunia. Hanya orang-orang yang beriman kepada balasan-balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat. Maka inilah hikmahnya mengapa orang-orang yang beriman selalu diberikan cobaan di jalan Allah adalah untuk mempersiapkan dan menjadikan mental mereka itu semangat meraih ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara hikmahnya orang yang beriman selalu diuji di dunia agar dia itu merasakan kehidupan dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan balasan yang tinggi yang Allah siapkan di akhirat nanti agar mereka semakin cinta dan semakin rindu untuk bertemu Allah dan merasakan kenikmatan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya di sorga nanti. Jadi ujian adalah untuk mempersiapkan manusia untuk meraih kemuliaan tersebut. Maka perjuangan manusia di dunia untuk menundukkan hawa nafsunya adalah juga tujuannya untuk ini. Hanya mereka-mereka yang bersiap untuk mendapatkan balasan yang tinggi, mau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan segala yang ada pada diri mereka berupa dunia yang rendah, mereka inilah yang akan mendapatkan balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, "Wa kullil murajji umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala wa kullil umuri bi ghairi ijtihadin katakanlah kepada orang-orang katakanlah kepada orang-orang yang memiliki yang mengharapkan ma'aliyal umur perkara-perkara yang tinggi balasan-balasan yang mulia maka bi ghairi ijtihadin rajautal muhala tanpa kesungguhan tanpa siap untuk berkorban, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Jadi tidak bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang tinggi seleranya. Orang-orang yang siap berkorban untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Penyair lagi yang lain mengatakan laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum al judu mufkirun wal, wal ikdamu qattalu. Seandainya bukan karena perjuangan, Seandainya bukan karena kesulitan, maka mestinya semua manusia akan mudah menjadi mulia. Tidak ada lagi kekhususannya orang-orang yang dihususkan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Semua manusia akan bisa menjadi mulia. Al-judu mufkirun. Kekayaan itu apa sikap jud dermawan suka menyumbang itu memiliki resiko untuk apa? Menjadikan orang nanti menjadi miskin sebagaimana al ikdamu kemauan untuk selalu berbuat, keberanian untuk berjuang di jalan Allah, resikonya adalah terlalu bisa memudahkan orang untuk untuk meninggal dunia, untuk mati. Ini ucapan penyair yang menggambarkan kepada kita bahwasanya hanya orang-orang yang berjiwa besar, yang memiliki selera yang tinggi, yang pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menasihatkan kepada kita Barang siapa yang ingin meraih sesuatu yang tinggi, maka dia perlu mempersiapkan ketinggian dalam dirinya. Bersiap-siap untuk meraih keutamaan dengan resiko mengorbankan dunia yang hina, dunia yang rendah. Beliau mengatakan, mantomahat himmatuhu lil umuril aliyah fawajaba alaihi ayyashudda ala mahabbati turukid daniyah Barang siapa yang cita-citanya telah menjadi tinggi untuk meraih kemuliaan-kemuliaan yang tinggi, keinginannya sudah mulai berkembang, sudah mulai naik untuk mencapai perkara-perkara yang tinggi, maka wajib baginya untuk apa? Untuk menekan keinginan nafsu yang selalu mencintai perkara-perkara yang rendah. Mencintai perkara-perkara yang rendah. Nah, inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang beriman, inilah manfaat dari yang terbesar daripada ilmu. Orang yang belajar ilmu, yang mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat nanti, dan mengetahui bagaimana besarnya balasan yang kekal abadi tersebut, maka otomatis kecintaannya untuk meraih kemuliaan tersebut sangat besar sehingga membuat dia tidak memperdulikan kenikmatan-kenikmatan di dunia yang bersifat sementara. Oleh karena itulah kita dapati banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat nanti. Orang yang beriman tentu akan semangat mengejarnya. Tapi orang yang tidak beriman, maka dia akan mendahulukan hawa nafsunya untuk lebih mengutamakan apa yang nampak di hadapannya yang dianggap sebagai kenikmatan oleh hawa nafsunya. Ini antum ketahui semua merupakan sifatnya naudzubillahi min dalik penduduk neraka. Faamma faamma mantogo man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan selalu mendahulukan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat kembali tempat kembali mereka. Oleh karena itulah ayo ikhwatu fillah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan ini madorotnya sangat besar sekali. Ini benar-benar merupakan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berlindung kepada Allah kita ketahui semua dalam hadis yang sahih. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagu ilmina Ya Allah janganlah engkau menjadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami, target utama kami. Dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Ini celaan bagi manusia. Jadi kalau orang-orang yang dalam masalah urusan-urusan dunia mencari keuntungan dunia dia lebih paham. Mengetahui sela-sela cara mengusahakan perniagaan dunia untuk mendapatkan hasil yang besar dia lebih paham. Sementara untuk urusan akhiratnya untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan mengenal Allah, dia tidak faham sama sekali. Masalah-masalah akidah masih banyak yang belum difahaminya dengan baik. Masalah-masalah tauhid dan keimanan banyak yang yang masih ragu dalam dirinya. Maka orang seperti ini jelas orang-orang yang rugi dengan sebenarnya. Orang-orang yang memang hanya pantas merendah, mendapatkan kerendahan dan kehinaan sesuai dengan seleranya yang rendah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa sekali lagi cinta yang berlebihan terhadap dunia ini merupakan madarat. Tapi bukan berarti orang harus meninggalkan atau membuang hartanya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Dalam pengajian-pengajian sudah sering diterangkan dan juga sering menjelaskan bahwasanya zuhud yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidaklah harus menjadi orang miskin. Tidaklah harus menjadi orang miskin karena berapa banyak imam pemimpinnya para zuhad dari kalangan para nabi maupun orang-orang yang soleh, mereka itu adalah orang-orang yang kaya, tapi mereka adalah orang-orang yang tetap menggunakan mampu menggunakan kekayaannya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman salatu wasalam, Nabi Yusuf Kemudian sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf, beberapa ulama dari kalangan tabiin yang terkenal seperti Zainul Abidin, Ali ibnu Hussein, ibnu Hussein ibnu Husain ibnu Ali, ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan para imam yang lainnya seperti Abdullah ibnu Mubarak, mereka adalah orang-orang kaya tapi merupakan orang-orang yang dikatakan pemimpinnya para orang-orang yang zuhud. Jadi memiliki dunia tidak tercela. Akan tetapi kita harus ingat bahwa dunia itu memiliki fitnah. Dan cukuplah yang menjadi fitnah dunia yang ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Cukuplah sebagai fitnah daripada dunia. Bahwa dunia itu memiliki penyakit membuat orang selalu rakus dan ingin selalu menghimpunnya dengan cara apapun. Ini merupakan sifatnya dunia. Dan ini merupakan penyakit nafsu manusia. Jadi masing-masing orang hendaknya berlindung kepada Allah dan meminta apa yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya. Kenapa dunia dikatakan demikian? Hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, <clears throat> "Laukana libni Adam wadiyani min zahab labtaghalahuma masalitan." Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah penuh yang berisi emas, apa yang dilakukannya? Apakah dia merasa puas? Jawabannya apa? Maka dia menc akan mencari lembah yang yang ketiga. Kata Ibnu Qayyim ini merupakan tobiat daripada harta. Orang yang telah memilikinya bagaimanapun banyaknya, <clears throat> maka dia akan terus mencari dan terus ingin menambahnya. Tidak pernah merasa puas. Makanya orang yang mencintai dunia itu hidupnya akan menderita dan tidak akan pernah berbahagia. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan kebahagiaan hidup kepada orang-orang yang mencintai kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit, menderita di dunia selama-lamanya. Dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi cukup dengan ini saja sudah merupakan fitnah yang harusnya kita takuti. Makanya orang yang hidupnya mencintai dunia dan berambisi mengejar dunia, bagaimanapun dibungkus dengan kedok agama, tetap dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya dia akan selalu menderita. Cukuplah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala lima habbati dunia salah satu afat, salah satu afat. Cinta yang berlebihan kepada dunia itu setidaknya memiliki tiga kerusakan. Kerusakan ini mencakup hal yang lahir dan batin. Pokoknya penderitaan yang selama-lamanya. Yang pertama apa? Hamun lazim. Kekalutan pikiran yang tidak pernah lepas Orang mencintai dunia yang dipikirkannya adalah selalu menambah. Kalau ada yang berkurang sedikit maka dia akan pusing. Maka selama-lamanya dia tidak pernah bisa menikmati hidupnya. Hamun lazim. Kegundahan, kekalutan pikiran yang terus menetap dalam dirinya. Yang kedua, wata'abun daim. Kepayahan, kece, apa ini keletihan yang terus-menerus. Karena dirinya tidak pernah puas. Dia akan terus mengejar dan terus mengejar. Inilah yang dikhawatirkan dalam fitnahnya dunia. Dan yang ketiga, wanadamatun latan koti. Penyesalan yang tidak akan pernah ada habisnya. Sudah berpayah-payah, capek lahir dan batin, ternyata ujung-ujungnya hasilnya juga adalah penyesalan. Naudzubillahi min Maka orang yang sangat bodoh yang mengutamakan sesuatu yang demikian rendah dan membuat dia menderita lahir dan batin untuk meninggalkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang mengejar perniagaan perniagaan yang mulia di si Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga tentang peringatan tentang celaan terhadap dunia salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan man ahabba dunia falyuwattin nafsahu ala tahammulil masaib. Barang siapa yang mencintai dunia, maka hendaknya dia yuwatin nafsahu. Hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan. Ayo ikhwatu fillah ini ana ingatkan kepada antum dan kepada diri ana sendiri. Karena kondisi kita-kita yang hidup di tengah-tengah kota, apalagi saat ini sedang marak-marak dibicarakan di mana-mana tentang usaha, tentang bisnis dan sebagainya yang ini sekali lagi secara asal bukan merupakan perkara yang tercela. Jadi ketika kita mendapati apa ini satu perkembangan yang sangat menggembirakan dari ikhwah-ikhwah salafiyin karena semangat mereka untuk berpegang kepada agama sampai mereka berusaha untuk mencari penghasilan yang halal, yang jauh dari segala syubhat. Tapi jangan kita lupa bahwasanya syaitan senantiasa mengintai kita untuk menyerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala dari arah yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Yang kemudian dengan itu kita disibukkan dengan perniagaan dunia, kita disibukkan dengan usaha-usaha untuk mencari keuntungan yang membuat kita lalai dari tujuan hidup kita yang sebenarnya, kemuliaan hidup kita yang sebenarnya. Kalau para ulama salaf dulu sampai mengatakan tolabul ilmi itu mesti beresiko membuat orang itu bangkrut dan miskin. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan la yasluhu tolabul ilmi illa limuflis. Tidak pantas untuk menjadi penuntut ilmu kecuali orang yang miskin dan bangkrut. Syu'bah ibnul Hajjaj, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in yang lain, pernah mengatakan, <clears throat> Man tolabal hadis Man talabal hadis <coughs> faqad aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka sungguh dia nanti akan menjadi orang yang bangkrut, orang yang miskin. <coughs> Kenapa demikian para ulama salaf dulu? Kalau mereka telah disibukkan dengan tolabul ilmi dan mereka telah merasakan kelezatannya, maka tidak ada tidak ada satupun di dunia ini yang mereka mau jadikan sebagai pengganti melebihi dari nikmatnya ketika mempelajari mereka mempelajari ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin tidak dituntut untuk seperti itu. <clears throat> Karena memang kita belum mampu untuk mencapai tingkatan tersebut. Yang kita dituntut adalah untuk sekedar belajar, bisa membekali diri kita dengan ilmu agar kita bisa memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan akidah kita, keimanan kita agar memiliki peluang untuk selamat nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwatu fillah, para ulama salaf sebagai contoh teladan yang sebaik-baiknya. Memang harta tidak dipuji secara zatnya tapi antum ketahui dunia itu fitnahnya besar. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Jadi sekali lagi, kita-kita yang tinggal di kota yang sering melihat dan banyak berinteraksi dengan dunia dan berbagai macam kesibukannya, maka hendaknya selalu berusaha untuk kita mendapatkan nasihat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin menjadi orang kaya maka tidak ter tercela keinginan tersebut. Tetapi jangan sampai kekayaan tersebut menguasai dirinya dan menjadi menjadi fitnah bagi bagi dirinya. Kita tahu semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengingatkan tentang fitnah terbukanya harta, dimudahkannya urusan dunia bagi manusia. Dalam hadis yang sangat terkenal, lal fakro ahsha alaikum, walakin ahsha alaikum satu alaikum dunia, kama busitat ala mangkana Aku bukan mengkhawatirkan kemiskinan untuk kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentang luas untuk kalian. Sebagaimana yang dibentang luaskan untuk orang-orang sebelum kalian. fatana fasuha kama tanafasuha. Sehingga mereka pun mengejarnya berlomba-lomba mendapatkannya. Sebagaimana kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fa'ahlakathum kama, fatuhlikakum kama ahlakathum. Sehingga kemudian dunia itu membinasakan mereka sebagaimana membinasakan kalian. Apa artinya membinasakan kalian dunia di sini? Kata para ulama karena harta itu menjadikan manusia memiliki ambisi yang berlebihan sehingga dia tidak akan memperdulikan lagi dari cara mana saja. Yang penting dia bisa mendapatkan harta, tidak peduli halal ataupun haram. Kemudian menjadikan ambisinya, kecintaannya terhadap dunia berlebihan sehingga lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita semua. Orang-orang yang Allah puji dalam Al-Quran adalah orang-orang yang memiliki harta tapi tidak melalaikan mereka. Dan ini jarang yang terjadi. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna apa ini yarjuna Eh, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh perdagangan dari mengingat Allah, dari mendirikan salat, membayar zakat karena mereka khawatir takut pada hari kiamat yang waktu itu pandangan dan hati manusia akan berbolak-balik. Orang seperti ini jarang. Jadi orang yang memiliki harta jika hartanya tersebut tidak menguasai dirinya atau tidak menjadikannya untuk mencintai dunia secara berlebihan, maka orang inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki sifat zuhud yang sebenarnya. Oleh karena itu ayol ikhwatu fillah, maka hendaknya kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik untuk diri kita. Sekali lagi, orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia tidak harus tidak harus miskin, kalau kita mengambil contoh dari para ulama salaf, dari mereka-mereka yang terkenal, seperti yang saya katakan tadi, eh, beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uthman ibnu Affan, yang sampai karena sebab beliau menginfakan hartanya untuk membiayai satu perang, perang Tabuk ya, Jaisul Usrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaminnya dengan sorga dengan mengatakan, "Ma dzarra ma faala ba'da Utsman ibnu Affan tidak akan membahayakannya apapun yang diperbuatnya setelah hari ini. Kemudian Ali ibnu Husain Zainul Abidin yang terkenal dengan kedermawanannya sehingga sewaktu beliau meninggal dunia dan mayatnya dimatik apa dimandikan maka orang-orang yang memandikan mayatnya mendapati bekas-bekas hitam di punggungnya karena setiap malam hari kerjaannya memikul makanan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin penduduk Madinah. Ini orang-orang kaya yang berhasil. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan sahabat yang mulia Anas bin Malik, Allahumma akfir malahu wa waladahu, wa barik fiha. Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya dan berkailah harta yang engkau berikan kepadanya. Ini juga menunjukkan pujian. Harta yang dimiliki selama itu mendatangkan keberkahan dan tidak menjadikan pemiliknya cinta kepada dunia secara berlebihan, maka ini tidak tercela dalam agama. Atau seperti apa ini sahabat apa ini tabi'i tabi'in yang terkenal, imam dari kalangan tabi'i tabi'in yang terkenal, Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Imam yang sangat terkenal dengan kedermawanan, berani dalam berjihad di jalan Allah, termasuk yang paling kuat dan paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga riwayat beliau selalu menjadi rujukan. Ini termasuk contoh nyata bagaimana orang yang Allah berikan padanya kelebihan ilmu dan kelebihan harta. Disebutkan dalam biografi beliau <clears throat> bahwasanya beliau pernah ditanya apa sebabnya dia banyak melakukan perniagaan, mengambil harta atau mengambil barang dagangan dari dari dari luar tanah haram kemudian dijual di Mekah? Maka beliau menjawab, ausu nabihi irdi wa ahfadhu bihi wajhi wa asta'inu bihi ala taati rabbi supaya aku menjaga wajahku agar tidak meminta-minta kepada manusia. Ini tujuan yang mulia dan supaya aku menjaga kehormatanku agar aku tidak menghinakan diri dengan mengharapkan pemberian orang lain dan aku jadikan untuk menolongku agar bisa mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? imam yang mulia ini kerjaannya setiap tahun mengumpulkan orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian membiayai semua perbekalan mereka. Mulai dari perjalanan awal sampai di Mekah, bahkan setiap melaksanakan ibadah haji beliau mensyaratkan bahwa beliau yang menjadi amir dalam safar sehingga beliau melayani semua orang-orang yang bersama beliau, memasakannya, kemudian menyiapkan makanannya, padahal beliau juga yang memberi apa ini membiayai semuanya. Sampai di Mekah menjelang pulang beliau bertanya kepada mereka semua, oleh-oleh apakah yang diinginkan oleh keluarga mereka masing-masing dibelikan semua dengan biaya beliau. Dan mereka tidak bisa protes karena dia adalah Amir Safar. Sampai pulang pun kemudian mereka semua diundang keluarga-keluarganya, rumahnya diperbaiki, dicat dan dibenahi. Setelah itu dikumpulkan, diberi makan dan dikembalikan semua bekal yang mereka bawa bawa tadi di awalnya kemudian diberikan hadiah untuk keluarganya. Maka ini sifat yang jarang dimiliki oleh orang-orang saat ini. Benar-benar orang-orang yang siap mengorbankan hartanya yang rendah untuk meraih keuntungan yang besar dari perniagaan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu semua sahabat yang mulia yang terkenal Abu Yahya, Suhaib ibnu Sinan. Contoh orang yang melakukan tijarah lantabur, pernaga perniagaan yang tidak pernah merugi dengan mengorbankan seluruh hartanya. Kisah yang ma'ruf dan sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh beliau dan Az-Zahabi. Sewaktu beliau akan berhijrah ke Madinah menyusul Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Antum ketahui beliau dikejar dan dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena beliau memiliki harta yang banyak. Orang-orang kafir tidak ingin beliau pergi dengan membawa hartanya. Sehingga untuk memudahkan beliau berhijrah, beliau menyerahkan semua hartanya kepada orang-orang kafir Quraisy dan menunjukkan tempat persembunyian hartanya. Yang kemudian ketika mereka membiarkannya pergi, ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang waktu itu beliau telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu melihat uh, sahabat yang mulia ini Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu Rasulullah saw bersabda tiga kali Aba Yahya Robihal Bayu Aba Yahya Robihal Bayu Aba Yahya Robihal Bayu Wahai Abu Yahya perniagaanmu telah beruntung kata beliau Wahai Abu Yahya, perniagaanmu telah beruntung. Perniagaanmu telah beruntung dan perniagaanmu telah beruntung. Inilah keuntungan yang sebenarnya. Dan para sahabat serta para ulama salaf orang-orang yang mulia yang mengetahui kemuliaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan rendahnya segala sesuatu yang ada di dunia, maka mereka tidak ragu-ragu untuk melepaskan hal tersebut. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwatu fillah, karena sudah waktu, maka sekali lagi masing-masing diri kita kita bawa untuk menjalani kehidupan ini. Dan kita tidak akan lepas dari dua hal. Berdagang dengan Allah atau berdagang dengan syaitan dan hawa nafsu. Tidak lebih dari dua hal itu. Jiwa kita kalau tidak kita bawa atau habiskan di jalan Allah, maka juga akan habis di jalan selain itu. Nauzubillahi min dzalik. Harta kita, masa muda kita, waktu kita, kalau kita tidak habiskan untuk kebaikan maka akan habis untuk selain itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka renungkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Kullun nasi yagdu. Faba'i'un nafsahu. Masing-masing manusia berjalan. Menjalani kehidupannya. Faba'i'un nafsahu. Dan masing-masing mereka mempertaruhkan dirinya. Mau tidak mau ya kita berdagang, kita berjualan. Dengan diri kita sendiri. Dan ada dua kemungkinan hasilnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam famu'tikuha au mubikuha. Cuma ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan harta dan segala yang dimilikinya untuk menegakkan ketaatan kepadanya atau mubikuha membinasakan dirinya sendiri dengan menjualnya atau memperdagangkannya dengan nafsu dan syaitan. Nah, oleh karena itu kita semua telah memahami perdagangan dunia dan perdagangan akhirat. Bagaimana perbandingan di antara keduanya? Maka silakan memilih mana yang kita inginkan dan mana yang kita harapkan untuk kita mendapatkan kebaikan atau mendapatkan eh, apa yang kita inginkan dari keduanya. Nah, inilah eh, perdagangan akhirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu menjadi orang-orang yang memiliki sifat zuhud yang sebenarnya dalam kehidupan di dunia yang kita tahu semua sifat zuhud inilah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum mengungguli semua orang-orang yang datang setelah mereka meskipun mungkin di antara orang-orang yang datang setelah mereka ada amalnya secara zahir yang lebih besar tapi karena dengan zuhud yang mereka miliki maka amal mereka yang mereka lakukan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah asar yang sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musanafnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan antum aktsaru siyaman wa aktsaru salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairam minkum kalian lebih banyak salatnya lebih banyak puasanya lebih banyak sungguh-sungguhnya dalam beribadah dibandingkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya justru mereka lebih utama dibandingkan kalian. Maka bertanya mereka orang-orang para tabi ini, nih, Walima ya Abu Abdurrahman, apa sebabnya itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Beliau mengatakan, Kanu azhada minkum fid dunya wa argoba fil akhirah. Mereka lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Ini yang menjadikan amalan mereka selalu bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Kita istirahat sebentar. Kita teruskan lagi setelah itu insyaallah. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.